Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Ajwiba Al-Mufidah An As'ilati Al-Manahijil Jadidah karya Al-Syekh Abu Furaihan Jamal bin Furaihan Al-Harithi Hafizahullah Ta'ala yang berisi tentang fatwa dari Al-Allamah Al-Fauzan, Saleh bin Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Jawaban-jawaban yang berfaedah tentang pertanyaan-pertanyaan atau tentang pertanyaan-pertanyaan dalam hal manhaj-manhaj yang baru. Kitab ini barakallahu fikum merupakan fatwa dari Al-Allamah Al-Imam Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah yang berisi prinsip-prinsip daripada dakwah ahli sunnati wal jamaah tatkala mensikapi berbagai macam kelompok-kelompok firqah-firqah di tengah-tengah umat manusia di zaman ini khususnya Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca pada Al-Asilah. Qala fi soal ma ra'yukum fi al-jama'at ka hukmin amin Apa pendapat Anda tentang jamaah-jamaah jamaah-jamaah ya yang sekarang ada. Seperti hukum yang umum, jamaah-jamaah yang sekarang ada dengan berbagai jenis, berbagai nama, berbagai ciri khas, ya. Itu bagaimana semua kondisi jamaah tersebut kalau ditinjau dari ajaran Islam beliau hafizahullah taala menjawab kullu man khalafa jama'at ahli sunnati fahuwa dal. setiap siapa saja yang menyelisihi jamaah ahli sunnah jamaahnya Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya prinsip beragama seperti Nabi dan para sahabatnya diselisihi fahuwa dhalul maka dia itu orang yang tersesat. Ma indana illa jama'atun wahidatun hum ahlu sunnati wal jama'ah. Tidak ada di sisi kita kecuali satu jamaah saja yang benar. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Wa ma khalafa hadhihi jamaah fahuwa mukhalifun limanhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang menyelisihi jamaah ini, jamaah ahli sunnati wal jamaah, maka dia telah menyelisihi manhaj ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kata Syekh Jamal bin Furehan. hafizahullah, hum at-ta'ifa al-mansurah. Jamaah Rasul alaihi salatu wassalam maksudnya adalah at-ta'ifa al-mansurah, golongan yang ditolong. Wahum al-firqatun najiyatu, yakni golongan yang selamat. Wahum ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Sebagaimana riwayat yang banyak dari ucapan para imam seperti dari Ali bin al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Tatkala mensifati siapa ahli sunnah, siapa golongan yang selamat, Demikian juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tatkala mensifati siapakah golongan yang selamat? Ya, beliau menyatakan illam yakunu ahlal hadidi adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa selain mereka. Ya, yang dimaksud dengan ahli sunnah adalah ahlul hadis dan orang-orang yang menimba ilmu dari mereka di setiap generasinya dari ahli al-hadis. Ya, ahlul hadis yang senantiasa meneliti hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengambil asar-asar dari para salaf ya wahum salafiyun mereka para salafiyun pengikut madhab salaf ya Kama saraha bidzalika jam'un ghafirun minas salaf sebagaimana terang-terangan demikian sejumlah banyak kaum salaf ya wal khalaf min ahli al ilm dan juga kaum khalaf dari kalangan para ulama ya yang menyebutkan kalau ahli sunnah itu adalah ahlul hadis di setiap zamannya ahlul hadis di setiap generasinya Taib. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disebutkan kalamnya dari Ali bin al-Madini rahimahullah dan juga Ali imam Ahmad rahimahullah mereka-mereka yang mengikuti prinsip-prinsip para sahabat agamanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan juga prinsip-prinsip beragamanya para sahabat Nabi Ridwanullah Ali Majmain, yakni dari kalangan ahlul hadis yang di zaman ini fa insyaallah ya sudah ma'ruf dari kalangan para imam-imam ahlul hadis al-imam misalkan Al-Albani rahimahullah ya beliau salah seorang ulama yang diakui keilmuannya dari ilmu hadisnya Al-Imam Ibn Bas rahimahullahu taala Imam Ibnu Utsaimin yang dikenal keilmuan dan dalamnya ya fikih beliau rahimahullahu taala al-Imam ya termasuk Al-Fauzan ya dan juga para imah para ulama yang lainnya dari kalangan para ulama salaf ya termasuk Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali karya-karya beliau dalam bidang hadis sudah dikenal dan diakui oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah Nah, mereka inilah para salafiyun yang menimba ilmu dari mereka. Ya. Karena mereka tidaklah mempelajari dan berdakwah kecuali prinsip-prinsip dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidaklah mengajak kecuali kepada prinsip-prinsip Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada organisasi. Ya, apalagi mengajak kepada individu-individu tertentu. Baik. Ya, beliau menyebutkan ala sabilil misal al hasr. Ya, ahlul hadis firqatun najiyah sebagai contoh bukan untuk membatasi kata beliau al aima al arba'ah al masyhud lahum bil imam. Imam yang empat. Beliau menyebutkan Syekh Jamal bin Furehan Allah. Ahlul hadis golongan yang selamat dari imam yang empat. Bukan membatasi. Waman fi tabaqatihim dan orang-orang yang ada di tabaqahnya mereka, sejaman dengan mereka. Thumma man ta'assa bihim wa nahaja min hajahum wa in ta'akhara zamanuhum. Kemudian orang-orang yang senantiasa meniti jejak mereka, mencontoh mereka, mengambil metode beragama seperti mereka, walaupun zamannya sudah ya semakin berakhir. Zamannya sudah semakin ke sini. Amma tasmiyatu hadhil firaq al-mukhalafa li al muslimin al-wahidah bil jama'at fala tasih. Kata beliau, adapun mensifati, menamai ya, kelompok-kelompok yang menyelisih jamaah ahli sunnah wal jamaah. Itu nggak tepat kalau mau disebut sebagai jamaah. Nggak tepat kalau mau menamakan kelompok-kelompok yang menyelisih dakwah salafiyah, itu disebut sebagai jamaah. Ya, dikatakan sebagai jamaah fulan, jamaah fulan, jamaah fulan. Tidak pas kata beliau. Ya, karena yang namanya jamaah itu adalah mawafakul haqqa wa in kunta Jamaah itu adalah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu apa-apa yang mencocoki kebenaran, mencocoki prinsip-prinsip salaf, mencocoki prinsip Nabi dan para sahabat walaupun kau sendirian. Itulah yang namanya al-jamaah. Ya, sehingga kalau ada kelompok yang menyimpang dari prinsip salaf, prinsip para sahabat, prinsip Nabi dan para sahabat itu bukan jemaah. Tapi al firq Ya, sebagai kelompok atau firq-firq Firqah-firqah, jamak dari firqah. Kelompok-kelompok. kalaupun kalau al-jamaah cuma satu. Ya. nggak boleh berjamaah-jamaah banyak-banyak dalam dalam Islam. Ini namanya prinsip hizbiyah membolehkan berjamaah yang banyak-banyak, saling toleransi satu dengan yang lainnya dalam hal yang mereka berbeda. Ya, kemudian saling tolong-menolong dalam hal yang mereka sepakati. Sehingga mereka dalam keadaan apa? Mentolerir berbagai macam penyelewengan dari sunnah. Mentolerir berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari sunnah. Terjadi toleransi dalam perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, ini yang namanya kalau prinsip-prinsip hizbiyah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Yaitu mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat ini, jangan seperti orang musyrikin, maksudnya bukan cuma sekedar jangan menyembah berhala, ya, seperti orang musyrik, tapi dari segi apa? Dari segi minal ladzina farraqu dinahum di antara mereka memecah belah agama mereka. Dalam kelompok-kelompok, golongan-golongan, ya. Dalam sebuah firqa-firqa yang berbeda-beda. Sekarang dinamai dengan jamaah bulan jamaah fulaniyah, jamaah fulaniyah. Ini penamaan yang keliru. Semestinya disebut dengan firqah fulan. Firqah fulaniyah, firqah fulaniyah. Karena mereka menyimpang dari prinsip-prinsip Nabi dan para sahabatnya. Yang sana ya meyakini Allah ada di mana-mana. Yang sana meyakini Allah Azza wa Jalla ya misalkan ya membolehkan untuk mengambil agama selain daripada Islam kelompok liberalis ya yang sana dalam keadaan meyakini bahwasanya boleh untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin ya yang sana lagi meyakini ya bahwasanya ada dari sahabat-sahabat Rasulullah alaihi wasallam ya yang memiliki menjelek-jelekan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam, mengumbar-umbar aib-aibnya para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Ya, yang seperti ini bukan prinsipnya Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Enggak pantas untuk disebut sebagai jemaah. Ya. Enggak enggak pantas untuk disebut sebagai jamaah. Karena jamaah adalah cuma satu. Sebagaimana Syekh Rabi Allah menyebut ya, menyebutkan atau menulis sebuah kitab ya, jamaah wahidah la jamaat Ya. Jamaah itu cuma satu saja, bukan jamaah-jamaah yang banyak. Gak boleh berjamaah-jamaah yang banyak-banyak. Berkelompok-kelompok. Al-firqah wahidah la asarot Atau atariqul wahidah. La hasyarat. Jalan itu menuju Allah itu cuma satu. Bukan banyak. Ya, jalan-jalan menuju Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadhali manazinallahu yakum sehingga ini hukumnya ya terhadap kelompok-kelompok yang banyak itu nggak pantas untuk disebut sebagai jamaah. Ya, jadi peristilahan harus diluruskan. Peristilahan harus diluruskan. Kalau keliru, ya jangan dipakai istilah seperti itu. Sebutkan firqah fulaniyah. Ya, ya jangan disebut jamaah fulaniyah. Ya, nggak bisa, nggak boleh. Karena kalau yang namanya jamaah berarti dia mencocoki al-haq. Sementara yang mencocoki al-haq itu cuma ya satu ahli sunnah wal jamaah. Ya, hum mislu Ah, ana wa, wa, wa ashabi al yauma Ya, seperti orang-orang yang ya seperti yang aku dan para sahabatku ada di atasnya hari ini kata Rasulullah SAW. Wa naqulu aydan kata beliau selanjutnya kata Syekh Shalal Fauzan Allah kullu man khalafa ahli sunnati wal jama'ati huwa min ahli al-ahwa maka siapa saja yang menyelisih ahli sunnati wal jamaah maka dia adalah pengikut hawa nafsu pengikut hawa nafsu. Ya, sudah jelas. Ini prinsip salah begini. Ini prinsip Nabi dan para sahabat demikian. Dia nggak mau ikut Nabi dan para sahabat. Dia lebih memilih kelompoknya. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini prinsip salah seperti ini yang dipegang oleh para sahabat Tapi dia menjawab, tapi kelompok kami punya ADART begini. Tapi kelompok kami punya aturan dan ya punya apa? Misal ya perjanjian seperti ini. Ya, ada aturan tanzim, aturan organisasi kami demikian. Ya, berarti apa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti Alkitab kitab wa sunnah. Ya. Ketika diingatkan, nggak apa-apa, ya, e, jangan kalian bergolong-golongan kayak orang musyrikin. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian dalam surat Ar-Rum. Jangan bergolong-golongan, jangan berkelompok-kelompok. Tapi dia mengatakan, Ya, tapi kan kita harus ya menyayangi sesama muslimin. Kita kan bersaudara sama muslimin. Mereka juga muslimin. Mereka juga saudara kita ada kebaikannya. Ya. Sehingga kita harus menjaga toleransi dengan mereka. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyudutkan, jangan merasa benar sendiri, jangan merasa surga milik kalian sendiri. Ya, seolah-olah mereka bukan ahli surga dan dan yang lain sebagainya. Penuh dengan syubhat dalam benaknya ya demi membela pemikiran hizbiyah, demi membela pemikiran berjamaah-jamaah berkelompok-kelompok. Ya, kan bagus, negeri kita luas, Islam berbagai warna, masya Allah, indah bukan? <laughs> ya, jadi Islam warna-warni. Ya, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Wa iyyaka wa talawun." Ya, hati-hati kalian dalam berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya agama Allah itu cuma satu saja. Ya. Allah Azza wa Jalla agamanya satu yang diajarkan kepada Jibril. Ya, diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu cuma satu agamanya. Sehingga dikatakan wa iyyakum wa talawuna fid din. Kata Hudzaifah Hati-hati kalian dari berwarna-warni dalam beragama. Ya. Ketika datang di sana warnanya merah. Datang ke sana lagi warnanya biru. Ya, akhirnya kayak bunglon. Ya, bunglon. Di mana dia hinggap, disitulah dia menyesuaikan diri. Ya, dia kumpul dengan ahlul bidah yang mencelak para sahabat Nabi radhiyallahu radhiyallahu anhu bisa. Ya, bisa bersatu dengan mereka. Ya, kumpul di sana lagi ketemu para penyembah kubur, bisa bergaul dengan penyembah kubur. Ketemu lagi di sana bersama orang-orang yang mencaci maki pemerintah kaum muslimin, memberontak angkat senjata dengan pemerintah kaum muslimin, bisa bergabung dengan mereka. Ya, Akhirnya dia dalam keadaan apa? Berwarna-warni. Ya, sementara Hudzaifah menyatakan tadi, hati-hati kalian dari berwarna-warni dalam beragama. Haina dinallahi wahid, karena agama Allah itu cuma satu. Ya, tidak berbilang. Jalan menuju Allah Azza wa Jalla juga cuma satu. Kelompok yang benar adalah ahli sunnati wal jamaah. Sehingga kalau diingatkan, ini prinsip salah, ini prinsipnya Nabi dan para sahabat. Kok kemudian dia lebih memilih hawa nafsunya? lebih mengedepankan perasaannya, lebih mengedepankan akalnya. Ketahuilah kata beliau, fahuwa min ahlil ahwa. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya, kata lima azinallahakum disuruh dijauhi. Kalau sudah dijelaskan disuruh jauh. Kalau wal mukhalafat taktalifu fil hukmi dan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah itu berbeda-beda dalam hukum segi hukumnya. Bitalil ya wa bid'au takfir hasba kibriha kibariha wa sigariha wa bu'diha wa qurbiha minal haq jadi hukum ya kesesatan seorang insan yang menyelisih prinsip salaf prinsip sunnah itu berbeda beda ya apakah dia kafir atau tidaknya ada yang menyelisih prinsip salaf sampai kafir seperti Rasulullah atau Jahmiyah ya kelompok Jahmiyah. Itu sampai memiliki prinsip-prinsip yang dikafirkan oleh para ulama. Meyakini Allah Azza wa Jalla nggak memiliki sifat sama sekali. Ya, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla sifat wujud saja nggak diyakini sama mereka. Dengan alasan karena sifat wujud kalau ditetapkan berarti Allah nanti sama dengan makhluknya. Makhluk wujud. Kalau Allah ditetapkan sifat wujud, berarti Allah sama dengan makhluknya. Ditinggalkan sifat wujud. Ya, ketika ditanya, Allah tidak ada kalau begitu menurut kalian. Tidak juga tidak ada. Ya, jadi orang bingung. Jadi orang bingung. Ini belajar filsafat. Bahayanya orang belajar filsafat yang diajarkan di beberapa kampus-kampus yang bernotabene Islam. Tapi ketika belajar filsafat yang dipelajari ternyata prinsip-prinsip ajaran Jaham bin Sofwan. Prinsip Jahmiyah. Yang sebahagian para ulama ya melihat ya prinsip-prinsip kufur semacam tadi ya itu sangat berbahaya sampai mengatakan Allah itu tidak ada. Juga tidak tidak ada. Bukan wujud, tidak memiliki sifat wujud dan juga tidak memiliki sifat tidak ada. Nah, demikian juga prinsip rafidah kafir para ulama kafirkan. Tatkala mereka meyakini Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu masih kurang. Sehingga mereka membuat Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an tiga kali lipat daripada Al-Qur'an kaum muslimin sekarang ini. Kafir. Ya, kafir mereka. Kemudian mereka mengkafirkan seluruh ajaran seluruh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in kecuali segelintir orang yang mereka ridhoi. Ya, ini juga menjadikan mereka ini kafir. Ada juga orang yang menyimpangnya ini sampai pada tingkatan tidak sampai kafir, cuma sekedar tersesat. Ya, tatkala menyelisih berapa usul dari usul-usul dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ya, ada juga yang penyimpangannya, masya Allah, nggak terlalu ini sehingga banyak orang talbi, uh, eh, mula, eh, uh, terkena talbisnya mereka. Bajunya salafiyah, kitab yang diajarkan salah kitab-kitab salah Ya, mereka belajar di, di hadapan para ulama salah Ya, dakwah mereka mirip. Ya, dengan dakwah salafiyah. Masya Allah. Ya, tapi ternyata ada beberapa usul-usul, ada prinsip-prinsip ya. Ternyata mereka ya menyimpang darinya. Ya, yang banyak manusia nggak tahu sehingga banyak di antara manusia yang kemudian terkena talbisnya mereka. Tayyib. Jadi ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, penyimpangan bertingkat tingkat. Tapi walaupun bertingkat-tingkat baru barakallahu fikum sekecil apapun penyimpangan hendaknya diwaspadai karena yang namanya penyakit hawa nafsu itu bisa berkembang, bisa tambah besar kalau tidak tidak bertobat darinya. Allah Azza wa Jalla menyatakan falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, diingatkan, nggak mau tobat. Dinasihati, nggak mau rujuk. Ya, hatinya ada penyimpangan. Kok dia nggak mau rujuk, nggak mau taubat dari penyimpangan tersebut? Azaghallahu qulubahum. Allah Azza wa Jalla akan menyimpangkan, semakin menyimpangkan hati-hati mereka. Ya, pada lima Allah yakum, ini diantara bahaya penyimpangan penyakit hawa nafsu yang akan bisa bertambah. Ya, oleh karena itu sekecil apapun segera untuk di ya obati, segera untuk ditaubati, ditinggalkan penyakit penyimpangan tersebut, ya diperingatkan umat darinya, ya karena yang seperti ini adalah perkara yang bisa membahayakan. Tapi kemudian kita baca pada asilah berikutnya. Qala ya visual su'al hal tukhalat al jama'atu am duhjat? Apakah ya kita boleh bergaul? Ya, boleh untuk digauli jamaah-jamaah tersebut atau harus dijauhi? Tadi sudah disebutkan ya, jamaah nggak pas ya. Nggak pas. Apakah boleh digauli kelompok-kelompok tadi, firqah-firqah tadi yang sudah menyimpang dari prinsip salaf ahli sunnah wal jamaah. Apakah harus dijauhi? <clears throat> Beliau menjawab hafizahullah taala wa ra'ah, ya. Al-mukhalata idza kana al-qasd minha da'watuhum da'watuhum idza al-qasd minha da'watuhum bergaul dengan mereka. Ini yang sering ditanyakan. Ya, aduh saya baru keluar dari tarbiyah. Ya, kemudian saya sudah kenal dakwah sunnah. Saya sudah kenal dakwah ila tauhid, dakwah ila ahli sunnah wal jamaah, dakwah salaf yang sejati. Gimana nih teman-teman yang lainnya? Ya, gimana murobi-murobi saya? Ya, gimana kawan-kawan saya yang satu terbiah dulu? Sudah makan berjamaah, safar berjamaah, Masya Allah. Ya, boleh nggak kita bergaul dengan mereka? Saya masih bergabung di grup WhatsApp mereka. Ya, saya masih bergabung di dan yang lain sebagainya. Ini pertanyaan dari Asy'ah dijawab oleh beliau Allah. Ya, kalau maksudnya adalah untuk mendakwahi mereka. Mimman indahum ilmun wa basiratun. Tapi yang melakukan dakwah kepada mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan basirah. Bukan yang baru keluar dari hizbiyah. Ya, langsung mendebat murabinya. Ya, baru keluar dari hizbiyah taklim berapa bulan, datang di debat, bukan. Ya, kalau mau bergaul dengan mereka, berdakwah kepada mereka yang masih pada penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah? Boleh, tapi dari orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu. Ya, ila tamassuki bis sunnah agar mereka berpegang teguh dengan sunnah menjauhi bidah. Dakwah. Bagus. Ya. Dakwah. Kata Syekh Jamal bin Furahan hafizallahu hadza sahih bin nisbati lil afrad. Ini betul kalau ditinjau dari individu-individunya. Kalau dari segi individu. Enggak apa-apa adanya pendekatan. Ya. Fayumkin da'watuhum wa ta'thiru alaihi. Memungkinkan mendakwahi mereka, mempengaruhi mereka untuk mengikuti sunnah. Ya. Didatangi. Ada kawan lama kita. Masya Allah dia terkena bid'ah ini, firqah ini. Ya. Ternyata orangnya yuridul khair, menginginkan kebaikan. Dia cuma terkaburkan al-haq dalam benaknya. Ya, terkaburkan al-haq dalam benaknya. Kemudian didatangi, didakwahi persen demi persen. Ya, yang kayak gini ada, memungkinkan. Ya, termasuk saya pribadi dulu ya. Cuma didatangi sama teman sekolah. Ya, ketika saya masih di Hizbiyah, didatangi teman sekolah ke rumahnya. Ya, ke rumah saya didatangi. Kemudian dinasehati begini-begini, diajak tadi. Masya Allah sampai selamat. Ya, yang penting dalam setiap individu tadi memang menginginkan kebaikan. Baik. Amma bi'atibari taghayyuril manhaji wa ta'at wa ta'thiri 'ala rumuzin fala yumkin. Adapun kalau ya ingin merubah ya manhaj secara umum mempengaruhi satu sistem yang ada pada firqah tersebut ya dia mikir ah saya memperbaiki dari dalam ya saya masuk ke dalam kelompok tersebut ingin merombak dari dalam Ya, ini pemikiran yang mengaku salafi banyak yang begini ya. Banyak. Ya. Banyak mengaku salafi, Doktor lagi bilang. Ya. Nusahih wala nujarrih. Dia punya prinsip kita membenahi bukan menyakiti, bukan melukai. Ya, sehingga bergaul dengan mereka, bergabung dengan mereka, akhirnya bermujamalah, berbahasa basi dengan mereka. Ya, tampak di hadapan umat, oh berarti boleh kelompok tersebut. Boleh firqah ini dan seterusnya. Ya bukan begitu. Ya, kata Syekh beliau hafizallahu taala kalau ingin memperbaiki satu sistem sulit. Ya, bil jumlah secara total nggak bisa. Bal qad yu'athiruna ala man khalatahum. Bahkan terkadang sebaliknya. Kelompok-kelompok sesat tadi yang mempengaruhi orang yang ingin bernaik dari dalam tadi. Ya, bukannya dia memperbaiki, dia yang rusak arus apa terikut arus sistem kelompok tersebut. Badalan min an yata'assaru ya sebagai pengganti pengganti ketika mereka agar mereka bisa dipengaruhi ke jalan sunnah. Tapi itu dia yang terpengaruh terperosok ke dalam kebidahan mereka. Wahadil firq umuman la takruj ya fi da'watiha an ta'limat qadatiha ya maka kelompok-kelompok seperti ini secara umum itu tidak akan keluar dari bimbingan arahan pimpinannya kendali pimpinannya. Karena mereka sudah tersistem, terlembaga, punya tanzim, punya lembaga. Ya, dalam keadaan masing-masing diatur oleh pimpinannya. Kafir qatil ikhwanil muslimin, seperti kelompok ikhwanil muslimin. Kafir qatil tabligh, sebelum firqah tabligh, bukan jamaah disebut tabligh. Ya, jangan keliru lagi namakan. Kala fakam nasaha al mukhlisuna lahum. Betapa banyak orang menasihati mereka. Sudah banyak ikut khuruj bersama mereka. Bukan para eh, bukan para orang biasa, para penuntut ilmu, para ulama. Ikut khuruj bersama mereka, ngajak mereka kepada sunnah, membimbing mereka kepada al-haq, kepada sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Karena kasihan melihat mereka dalam keadaan apa? Banyak di antara orang-orang yang berdakwah, di antara mereka itu orang-orang ikhlas, orang-orang yang mengajak kepada Allah azza wa jalla cuma karena jahil, karena bodoh. Akhirnya mereka nggak tahu apa yang mau diajarkan kepada manusia. Nah, akhirnya mereka dalam keadaan apa? Sudah dinasehati, dibimbing, diarahkan oleh para ulama kita agar kembali dakwahnya biar seperti sunnah, dakwahnya seperti dakwah ilah sunnah. Ya, ikhwanul muslimin demikian juga. Ya, wa kam kutiba fihim dan betapa banyak orang sudah menulis, ditulis kitab-kitab tentang mereka agar rujuk, kembali meninggalkan kesesatannya. Wa ilal an ya mahallu rawahin ya kama yuqal Wahakat dalil alama akul. Ya, maka sampai dengan sekarang ya kondisinya masih seperti itu terus. Posisinya kayak dulu, sampai sekarang sama aja. Yang ini masih dalam bid'ah ini, terkungkung dalam bid'ah ini, kelompok yang sana masih terkungkung dalam bid'ah itu, karena semuanya dalam kendali pimpinannya. Karena semua dalam kendali tanzimnya. Ya, nggak mungkin dirubah sistem yang sudah melembaga dari sejak dahulu. Beda kalau afrod, individu-individunya, nggak apa-apa. Nah, sehingga salah kalau ada orang mengatakan, saya ingin memperbaiki dari dalam. Ya, saya ingin masuk ke dalam sistem tersebut. Ingin perbaiki dari dalam. Merubah secara pelan-pelan. Nah, bukan begitu prinsip ahli sunnah jiwa jamaah. Karena sudah terlembaga. Ya, kendali taklimat qadatihim. Ya, kendali ajaran dari pimpinan-pimpinan mereka itu yang mempengaruhi sistem dari kelompok-kelompok tersebut. Sebagaimana dikatakan ya, hak dalil alama akul. Ini adalah berikut ini adalah bukti dari apa yang aku katakan. Ada bukti. Jadi bicara dengan fakta. Ya, bicara dengan fakta. Kata beliau Syekh Jamal Burhan Abdullah, qala Hasan Al-Banna muassis firqat firqatil ikhwanil muslimin. Hasan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin mengatakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Ikhwanul Muslimin betapa sulitnya dirubah untuk orang berubah dari dalam. Betapa sulitnya kenapa? Karena memang muasisnya, pendirinya sudah meletakkan dasar-dasar sistem yang mengurat akar yang sulit untuk dirubah bagi orang yang ingin merubahnya dari dalam. Dia mengatakan, ya, kata beliau eh, kata Hasan Al-Banna, ya, di kitab Majmu' Ar-Rasail. Ada buktinya. Bukan mengada-ada, ya. Kitab Majmu' Rasail tulisan Hasan Al-Banna. Ya, dalam judul tahta unwan maiqufuna maiquf eh, mai mauqifuna min ad sikap kita terhadap dakwah-dakwah yang ada semuanya. Ya, dari ikhwan muslimin merasa sebagai organisasi terbesar, jamaah terbesar. Ya, sampai ada seorang dulu murabiah, seorang wanita ketika saya masih sekolah. Dia sempat bilang, kita ini ibaratnya kapal induk. Mereka, kelompok-kelompok yang kecil-kecil, itu cuma skoci-skocinya saja. Bayangkan, Bayangkan. Sampai bilang begitu merasa paling besar kelompok Ikhwanul Muslimin penjuru dunia. Syarqan wal gharban, timur dan barat hampir semua ada kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya. Sehingga mereka merasa butuh yang paling besar. Yang lain cuma skoci. Masya Allah. Kita kapal induk. <laughs> Ayah. Tayyib, kembali ke sini. Besar dakwahnya Ikhwan muslimin, Sehingga tatkala di kelompok-kelompok yang ada, mereka mengatakan, Hasan al-Banna memberikan bimbingan atau memberikan aturan kepada anak buahnya. Mau kifuna mina dakwahil mukhtalifah sikap kita kelompok Ikhwanul Muslimin dalam terhadap mensikapi kelompok dakwah-dakwah yang berbeda-beda. Ya, annazinaha habimizani dakwatina. Hendaknya kita timbang dengan timbangan dakwah kita. Ya, ditimbang dengan timbangan dakwah ikhwan al-muslimin. Fama wafaqaha famarhaban. Kalau dia mencocoki timbangan dakwah kami, ahlan wa sahlan marhaban, mari mari kita bergabung. Ya, wa ma khalafaha fanahnu bara'um minhu. Kalau menyelisih prinsip dakwah kami, maka kita berlepas diri dari dakwah-dakwah tadi. Ya. Jadi timbangannya bukan Alkitab dan Sunnah. Bayangkan, lihat sini. Timbangannya dakwah kelompok Ikhwanul Muslimin. Katakanlah art nya ya kalau bahasa Indonesia. Baik. Ya, ADART-nya. Kalau menyelisih prinsip-prinsip dakwahnya kelompok ini, ayo diterima. Walaupun itu adalah mencocoki Alkitab dan As-Sunnah. Ya, prinsip mereka bukan Alkitab dan As-Sunnah. Dari sini jelas kita semuanya tahu dakwahnya Al-Ikhwanul Muslimun itu tidak mengajak kepada Alkitab dan As-Sunnah, tapi mengajak kepada kelompok, mengajak kepada organisasi. Ya. Semestinya apa? Wa ma khalafal kitab wa sunnah wa ma wafaqal kitab wa fa marhaban. Begitu toh? Apa yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah? Ahlan, mari kita bersatu. Wa ma khalafal kitab wa sunnah nahnu bari'un minhu. Kalau menyelisih Alkitab dan As-Sunnah kita berlepas diri darinya. Iya. Semestinya begitu. Ini dakwah salafiyah, ini dakwah ahli sunnah. Walaupun cuma segelintir orang, walaupun kita cuma sedikit, nah, bas, tidak apa-apa. Walaupun sendiri. Ya, Jamaah, tetap dikatakan jamaah. Ya, wa in kunta wahdaka. Walaupun kau sendirian. Kalau engkau menatapi Alkitab dan Sunnah prinsip salaf, engkau al-jamaah. Ya, engkau ini adalah golongan yang selamat. Tapi kalau engkau menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, menimbang dengan dakwah kelompokmu, menimbang dengan dakwah kelompokmu, maka itu adalah firqah, dhalah. Walaupun banyak jumlahnya. Walaupun banyak pengikutnya. Karena al-haq nggak dikenal dengan banyaknya pengikut. Ya, al-haq itu tidak ditimbang dengan banyaknya pengikut. Ya, para salaf sampai barakallahu fikum menyebutkan betapa banyak golongan al-haq ya ternyata pengikutnya sedikit sekali. Ya, bahkan kebanyakan orang-orang yang ya mengikuti kesesatan itu jumlahnya lebih banyak. Ya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mau mengikuti kemauan kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ikhwat dari mana Allah yakum, ini di antara keselatan ikhwanul muslimin dengan ya organisasi underbow Karena ikhwanul muslimin banyak underbow-nya sekarang. Banyak organisasi pecahan-pecahannya, termasuk ISIS, Al-Qaeda, ya. Kemudian juga kelompok-kelompok yang lainnya di Indonesia banyak jenisnya. Yang semuanya menginduk kepada satu, pemikiran. Pemikiran takfir, Pemikiran mengindu kepada ya afkarnya Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Sayyid Hawa dan yang lainnya dari tokoh-tokoh al-Ikhwanul Muslimin. Ya, yang sekarang ini diwakili oleh beberapa tokoh-tokohnya. Ya, seperti Yusuf al-Qardawi. Ya, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang mereka atau orang-orang yang mereka kan Ya, mereka itu berdakwah mengajak bukan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ya, tapi mengajak kepada kelompok. Ana akul, kata Syekh Jamal Burhan Habibullah. Saya katakan, Allahumma syahad anni bari'u min da'watil ikhwanil muslimin wa muassisiha. Ya Allah, saksikan. Saya berlepas diri dari dakwahnya ikhwanul muslimin dan pendirinya. al mukhalafa lil kitab wa sunnah. Yang menyelisih al-kitab dan as-sunnah. Wa ma'alihi salafu hadil ummah. Dan apa yang diikuti oleh salafnya umat ini. Ya. Fa'ala hadha, fa'inna, fa'innahum lan yakbalu da'wata ahadin oleh karena itu pantas saja kalau mereka nggak pernah menerima dakwahnya siapapun. Karena semuanya ditimbang dengan prinsip kelompoknya. Ya sulit. Ya, kata orang Jawa, pokoknya ya, kalau bukan kelompok kami, bukan aturan kelompok kami nggak diterima sih. Pokoknya, ah repot kalau sudah pokoknya. Ya. Beda kalau ahli sunnah. Mana Alkitab? Mana As-Sunnah? Ya, mana bimbingan Alkitab, mana bimbingan As-Sunnah, mana bimbingan para ulamanya, mana akwalnya para salafnya. Ada, ya sudah kita ikuti. Ini prinsip salah, Golongan yang selamat. Tapi kalau prinsipnya, ah nggak sejalan dengan dakwah kita. nggak sejalan dengan ADART kita. Ah ini adalah jalan-jalan kesesatan. Yang kita berlepas diri darinya. Ya. Liannahum yuriduna da'wata ghairihim antakuna tab'an lida'watihim. Wa khadi'atan lah. Ya. Karena mereka, ikhwanul muslimin itu semuanya menginginkan kalau kelompok-kelompok dakwah yang lainnya, skoci-skocinya itu, harus ikut sama mereka sebagai kapal induk. Ya, harus ikut, harus tunduk. Ya, ini diantara sebabnya. Kenapa dakwah ikhwanul muslimin nggak bisa dirubah dari dalam? Ya, sehingga khawat dari mana azin Allah yakum. Ya, termasuk salah satu yang mereka tokohkan, Ya, Muhammad Al-Arifi. Antum tahu ya, yang salam, sempat diundang di TV Roja berapa tahun yang lalu. Muhammad Al-Arifi yang disyekhan sama mereka itu adalah seorang ikhwani yang berbaiat kepada Muhammad Mursi, amirnya ikhwanul muslimin di Mesir. Ya, Yatajaddad bai'atah. Dia memperbaharui baiatnya. Ya, ikhwani. Sehingga yang namanya orang-orang rojaiyun dan seterusnya itu adalah orang-orang yang berpemikiran ikhwani, berbaju salafi. Berbaju salafi. Ya, nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Ya, para salaf menyatakan apa? Man akhfa alaina bid'ata lam takhfa alaina ulfatu Barang siapa menyembunyikan kebidahannya, ya, dia tidak bisa menyembunyikan persahabatannya, pertemanannya. Ya, dia menyembunyikan bid'ah ikhwaninya, disembunyikan. Tapi, Tapi dalam kan apa? Persahabatannya sempat kecolongan, ya. Ngundang Muhammad Al-Arifi. Ya, berceramah di sana. Hal ini menunjukkan apa? Ulfahnya ketahuan ulfahnya ketahuan. Ya, khadari manazinallahikum. Demikian juga sudah ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh bid'ah. Ya, foto selfie bersama dengan Arifin Ilham, sufi. Ya, foto bersama dengan Ustadz dari Sulaiman, sufi lagi. Ya, kayak gini ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Ya, mereka sangat berhati-hati. Tidak mungkin mau berselfie bersama. Ya, ahlu sunnah kok berselfie. Subhanallah. Gak empat diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadisnya. Jadi khawatir azan Allah yakum, ya inilah kondisi mereka. Ya, salafiyah sekedar pengakuan, jauh panggang dari api. Ya, dakwah salafiyah sekedar pengakuan saja. Tapi hakikatnya mereka ini cuma pengakuan di bibir saja. Nasallallahu dia. Tapi kembali ke sini, kita lanjutkan kalamnya beliau. Ya. <clears throat> Hafizahullah taala. Kalau bergabung dengan mereka, untuk tujuan dakwah, tapi dengan syarat dari orang-orang yang memiliki ilmu. Nggak apa-apa, boleh. Ya, atau afrodnya dari individu per individu, nggak apa-apa. Ya, kata beliau, amma idza kana al-ikhtilatu ma'hum min ajli al-mu'annasah ma'hum. Adapun kalau bergaul dengan mereka, tujuannya itu karena ingin berbahasa basi. Ya, wal musahabah lahum, bersahabat dengan mereka. Ya, makan bersama di warung makan, di foto bareng. Ya, Sebelahnya main gitar. Foto bareng lagi. Masya Allah. Ya berbahasa basi. Suruh berceramah lagi. Tokoh bid'ahnya ini suruh berceramah. Masya Allah. Ya, ini namanya ya, Sehingga apa? Ini kalamnya Syekh Shalal Fauzan membantah dia. Walaupun dia ngaku muridnya Syekh Shalal Fauzan. Ya. Ya enggak? Ngaku menjadi ya salah satu muridnya Syekh Shalal Fauzan, tapi ini Syekh Shalal Fauzan kalamnya membantah perbuatan dirinya. Ya. Biduni dakwatin, wa biduni bayan fa la Tanpa mendakwahi, tanpa menjelaskan maka ini tidak boleh. Fala yajuzu lil insan an yukhalid al mukhalifin illa ala wajhin fihi faedah syar'iyyah. Tidak boleh seorang insan untuk berbaur ya bergaul dengan orang-orang menyimpang kecuali dalam rangka untuk memberikan faedah syariat. Ya, min da'watihim ilal Islam sahih, mendakwai mereka kepada Islam yang benar, wa tawdihil haq, menjelaskan kebenaran lahum kepada mereka, la'allahum yarji'un, ya mudah-mudahan mereka bisa kembali kama zahaba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ila mubtadi' alladhi fil masjid. Sebagaimana perbuatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mengajak para ahlul bidah yang zikir di masjid dengan batu-batu kerikil. Ya, wa waqafa alaihim, beliau berhenti wa antara alaihim bid'awati. Ya, bid'atuh mengingkari kebid'ahan mereka. Ya, subhanallah. Boleh kalau dalam rangka mengingkari. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dhahaba ila al-Khawarij. Ibnu Abbas radhiyallahu ma juga pergi ke kaum Khawarij bergaul dengan mereka, tapi untuk berdakwah, nazarahum, membantah mendebat mereka, wadahadu syubahahum, ya, membantah menghancurkan subhat-subhat mereka. Waraja minhum man roja sehingga banyak orang yang rujuk dari kalangan khawarij setelah dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Boleh, tapi dengan syarat tadi. Ya, dia punya kemampuan, dia tidak terpengaruh dan dia dalam keadaan apa? Mengajak kepada al-haq bukan mu'anasah, bukan basa-basi, bukan dalam rangka untuk apa? Barakallahu fikum untuk berbahasa basi dengan mereka sampai akhirnya tidak bisa menjelaskan tujuan yang sebenarnya. Khatalimana azinallah yakum, ya, yang seperti ini harus diingatkan kepada kita semuanya. Berhati-hati khususnya yang tadi yang baru keluar dari program tarbiyah, dilihat. Ya, Ya, kalau memang kita ingin mendakwai mereka, orang yang menginginkan kebaikan, ayo dinasehati. Tapi kalau orangnya mau mentang, mendebat, membantah, punya penyakit, punya syubhat, asalnya ditinggalkan, keluar dari grup-grup mereka demi keselamatan agama kita keselamatan agama tidak bisa ditandingi dengan segala apapun di dunia ini. Ya, mungkin Anda bisa kita bahas insyaallah. Lanjut insyaallah biarlah di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu